بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita telah memasuki atau mengkaji dalil pertama dari bab uh, Fadl Tauhid yaitu apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am 6 nah, ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun dalam ayat ini ada beberapa faedah ilmiah yang diantaranya kita sebutkan pada kajian pekan lalu. Baik kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan juga barang siapa yang telah bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan sekaligus rasulnya. Kalimat bersaksi sama dengan makna yang sebelumnya dalam persaksian la ilaha illallah. Harus persaksian ini bersumber dari sebuah ilmu, mengerti dia dan paham apa yang mau dipersaksikan. Harus. Yang kedua, dari ilmu yang sudah dia ketahui dia miliki tersebut harus melahirkan sebuah keyakinan atas kebenaran apa yang mau dia ucapkan berilmu tapi nggak yakin ini nggak benar ilmunya nah berilmu dan kemudian yakin terhadap kebenaran kepastian keabsahan apa yang akan dia persaksikan tidak ragu sedikit pun tidak ragu sedikit pun apalagi tidak yakin sama sekali nah kemudian barakallahu fikum yang ketiga dia mengucapkan yakin, berilmu, tapi nggak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia tidak tergolong sebagai seorang mukmin. Nah, berilmu dan yakin atas kebenaran makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi tidak mau berucap, maka dia bukan mukmin. Contohnya adalah siapa? Abu Talib. Abu Talib paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakin seyakin yakinnya atas makna la ilaha illallah bahwa din Muhammad itu adalah din yang benar bahkan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu semua tidak berfungsi, tidak kemudian menggolongkan dia sebagai Muslim. Nam, walakad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sesungguhnya aku, kata Abu Talib, telah yakin bahwa agamanya Muhammad itu adalah sebaik-baik agama manusia di muka bumi ini. Walaulal malamatu hadari masabbatin lawajatani samhan bidzaka mubina. Kalau seandainya bukan karena kekhawatiran celaan dari kaumku. Kalau bukan karena kekhawatiran adanya omongan-omongan gak enak tentang Abu Talib. Niscaya aku akan berada di garis terdepan di dalam menerima agama Muhammad. Yakin, berilmu. Tapi gak mau mengucapkan. Ya, gak mau berucap dengan kalimat La ilaha illallah. Dengan itu dia tidak digolongkan sebagai seorang mukmin. Begitu juga yang rukun yang keempat, dia yakin berilmu dan mau mengucapkan tetapi tidak mau beramal. Dengan makna dan konsekuensi dari dua syahadatain ini tadi, berilmu, berucap dan juga barakallahu fikum yakin tetapi nggak mau beramal dengan makna dan kandungan serta konsekuensi dari dua kalimat syahadatain ini maka dengan itu dia tidak tergolong sebagai muslim sebagai mukmin jadi kalimat syahadah itu ada empat rukunnya yang sudah kita pelajari bersama. Nah, dan semuanya bersumber dari dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat yang kedua adalah persaksian bahwa Muhammad itu adalah seorang uh, Rasul dan seorang hamba. Nah, dua kalimat ini abduhu wa rasuluh adalah dua kalimat yang sangat penting berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman Nabi Muhammad itu dari dua sisinya. Sisi yang pertama adalah beliau sebagai manusia biasa. Sebagai manusia, sebagaimana kita. Nah, diwajibkan kepada beliau agama ini, kewajiban-kewajiban yang lainnya sama seperti kepada hamba-hamba yang lainnya. Ini kalimat abduhu. Dia sebagai abd, sebagai seorang hamba, dia bukan Rabb, bukan Tuhan. Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa, la ya'lamul ghaib, tidak mengetahui perkara yang gaib. Tidak mengetahui apa yang akan terjadi hari ini atau besok. Tidak tahu. Semua itu karena keterbatasan beliau sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan sifat basyariah ini tadi kepada umat manusia. Untuk mengumumkan sifat manusianya ini, kemanusiaan dia sebagai seorang manusia kepada seluruh hamba-hamba Allah. Qul innama ana basyarum mislukum. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya aku ini basyar, manusia seperti kalian sama. Nah, bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyatakan dengan qul inni la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, umumkan kepada mereka, sesungguhnya aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sendiri suatu manfaat apapun dan tidak bisa menyelamatkan diriku dari suatu bentuk musibah apapun. Walau kuntu alamul ghaiba lastaghfartu minal khair wa ma massani Kalau seandainya aku ini ini perintah dari Allah untuk Rasulullah mengumumkannya. Kalau seandainya aku ini tahu perkara yang gaib Niscaya aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Akan memperbanyak kebaikan di muka bumi ini. Dan sama sekali tidak bisa menyentuh aku satu musibah pun. Kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pimpinannya para wali, pimpinannya para salihin, pimpinannya para muttaqin, pimpinannya, pimpinannya para nabi. Kalau di situ ada wali dan aulia Allah, Rasulullah tertingginya. Nah, toh ternyata Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menjelaskan sifat kemanusiaan dia bahwa dirinya adalah manusia biasa, tidak memiliki sedikit pun manfaat untuk dirinya, tidak mampu mencegah sedikit pun sebuah musibah yang akan datang kepadanya kecuali indah masya Allah, kecuali kalau memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang memang dikehendaki oleh Allah untuk selamat, beliau selamat kalau Allah kehendaki tidak selamat, maka beliau tidak selamat. Buktinya dalam sekian kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Uhud terkenai panah musyrikin mengenai pada gerahamnya sehingga pecah dan bertetesan darah membasahi jenggot beliau, lehya beliau. Kalau seandainya Rasulullah tahu bahwa akan ada panah pada perang Uhud yang akan menimpa beliau, niscaya beliau akan siap-siap untuk menangkisnya atau akan menghindar. Ternyata, ternyata beliau tidak tahu. Dan ternyata beliau juga tidak kabal, tidak kebal. Sebagaimana dinyatakan bahwa wali fulan, habib fulan adalah orang yang kebal. Nah, ah, ini Rasulullah orang paling beriman, manusia paling bertakwa nggak kebal. Ternyata kena panah tembus juga berdarah. Nah, ketika ada seorang wanita Yahudi membawa sebuah paha kambing karena Rasulullah adalah orang yang suka paling suka terhadap paha kambing. Dari daging kambing yang paling disukai oleh Rasul adalah bagian pahanya. Wanita Yahudi ini datang membawa paha kambing yang sudah dimasak. Ya. Kemudian di sana dibubuhi racun. Dihidangkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun memakannya. Subhanallah. Ternyata Rasulullah nggak tahu gaib. Nggak tahu perkara yang gaib bahwa sekarang beliau sedang diracun, dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata racun itu mempengaruhi badan beliau. Ketika beliau sebelum meninggal, badannya menggigil panas. Beliau sempat berkata, ini termasuk bekas pengaruh racun yang pernah diberikan oleh wanita Yahudi kepadaku. Subhanallah, seorang Rasul manusia tercinta bahkan makhluk tercinta di sisi Allah Allah cinta kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada Jibril sekalipun toh ternyata tidak kebal lalu bagaimana dengan pihak-pihak dan orang-orang yang menyatakan dirinya kebal ini Rasulullah ternyata manusia biasa walaupun beliau imamul muttaqin Imamul Muttaqin yang akan membuka pintu jannah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak tahu perkara yang gaib. Dan kisah-kisah yang lainnya masih banyak sekali yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu perkara gaib. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah menyatakan, "Innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya Fala'alla ba'dakum alhana bihujajihi min ba'd. Sesungguhnya aku ini manusia biasa, kata Rasul. Dan kalian mengadukan perkara perselisihan kalian terhadapku. Mungkin saja di antara kalian ada yang lebih pandai di dalam menyampaikan hujahnya sehingga aku memutuskan ini yang benar, ini yang salah. Subhanallah, nggak tahu gaib Rasulullah. Lalu apa kiranya dengan pernyataan sebagian orang? Hati-hati. Kalau masuk ke rumah Habib, masuk ke rumah Sayyid, yang ikhlas hatinya. Nanti Habib tahu loh. Kalau kamu nggak ikhlas, subhanallah. Luar biasa. Nah, subhanallah amma yasifun, subhanallah amma yusyrikun. Ikhwani fid din, habibakumullah. Maka kalimat abduhu di sini sebagai penegas bahwa di antara yang wajib untuk diimani kaitannya dengan Rasul adalah bahwa dia beliau ini seorang hamba. Seorang hamba biasa sebagaimana manusia yang lainnya. Wajib kepada beliau salat, wajib kepada beliau saum Ramadan, wajib kepada beliau berdakwah, wajib kepada beliau berjihad. Semua kewajiban wajib kepada beliau. Lalu ada di zaman ini orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya telah sampai pada tingkatan martabat hakikat atau ma'rifat kemudian jatuh beberapa kewajiban tidak berlaku lagi lo mana kok nggak sholat ya dia sudah wali dia sudah luar biasa sudah kenal Allah jadi nggak perlu sholat nah masya Allah luar biasa lah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma sholat wajib lima waktu atau sholat berjamaah di masjid saja, tetapi bahkan sholat malam sampai bengkak kakinya, sampai akhir hayatnya. Subhanallah. Ini suatu penipuan kepada umat, suatu pembodohan kepada kaum muslimin. Dengan apa yang sering disebutkan dari pembagian agama menjadi tiga bagian, syariat, ma'rifat dan hakikat. Nggak ada pembagian ini. Kalau seandainya memang benar maka Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun boleh nggak sholat. Nah, karena mereka pimpinan para aulia, pimpinan para wali. fiddin hafizakumullah. Kalimat abduhu sebagai penegas bantahan terhadap kelompok sesat sufia ya dan kelompok sesat yang lainnya yang mengagungkan Rasul melebihi dari porsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalimat abdu wa rasuluh. Coba antum perhatikan mulai pertama, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Dipertegas. Kenapa dipertegas? Karena di sini ada suatu bahaya yang bisa menimpa umat itu dan ternyata menimpa. Bahaya yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh kelompok tasawuf sufi dan kelompok syiah yang melebihkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pengagungan kepadanya melebihi porsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah, sesuatu kalau melebihi porsinya akhirnya berbalik. Yang tadinya baik menjadi tidak baik. Segala sesuatu yang melebihi porsi yang diletakkan menjadi nggak baik. Termasuk di dalam menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sampai kelompok Sufia, salah satu tokoh mereka menyatakan yang dikenal dengan Al-Busiri dalam sebuah bait syairnya memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bait syair ini diucapkan dalam maulid-maulid Nabi dan acara-acara yang lainnya. Tapi sayang kebanyakan yang hadir tidak mengerti apa maknanya. Dengan enaknya dia mendendangkan nyanyian dan zikir-zikir maulid sambil menggoyangkan badannya. Tanpa tahu apa maknanya. Ternyata maknanya bertentangan dengan apa yang didakwahkan oleh Rasul. Bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan iman, bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seseorang ini menulis syair ini dalam bentuk doa memanggil dan memuji Rasul. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka indal hululil hadithil amimi. Ini kalau ditabui dengan gendang enak. Nah. Ya. Wahai semulia-mulia makhluk. Ya memang betul. Rasulullah itu semulia-mulia makhluk. Maliman aludubihi siwaka. Tidak ada bagiku tempat memohon perlindungan selain engkau wahai Rasulullah di saat musibah telah melanda dan merata. Insya Allah Luar biasa. Nggak ada tempat memohon perlindungan di saat musibah sudah merata dan melanda umat ini kecuali Rasul. Lalu di mana Allah? Di mana Allah Rabbul Alamin? Subhanallah. In lam takun yaumal ma'adi akhidan biyadi wa illa faqul ya zallatal qadami. Kalau seandainya nanti di hari kiamat engkau tidak menarik tanganku wahai Rasul dari azab an-nar, maka celakalah aku. Memang betul Rasulullah akan memberi syafaat dengan izin Allah. Kalau nggak diberi izin oleh Allah, nggak bisa memberi syafaat. Dan akan kita bahas nanti tentang bab syafaat. Apa itu syafaat dan apa syarat-syaratnya. Sampai-sampai parahnya, mereka juga membuat syair lain ini sering saya dengar, sering diucapkan di Hadramut sana dan kemudian diimpor ya oleh orang-orang di sini. Nah, produk ekspor Hadramut antaranya adalah dan diucapkan di maulid-maulid Nabi bahkan di beberapa speaker-speaker masjid antara azan dan iqamah dia menyatakan li khamsatun adfi bihim naral wal hatimah aku punya lima orang yang dengan lima orang itu aku bisa memadamkan api neraka dan al-hatimah. Al-hatimah itu yang di Al-Qur'an itu di surat Al-Lumazah, Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhladah kalla yumbadanna fil hutamah. Hah? Hutamah itu salah satu nama dari nama-nama neraka, an annar punya lima orang yang dengan lima orang saya bisa mematikan api neraka disebut ya. kompor aja disebut nggak bisa kadang-kadang iya kadang-kadang harus pakai air nah barakallahu fikum apalagi kompornya gas coba hidupkan terus sebul nah barakallahu fikum nggak bisa apalagi narul lava jahannam wal billah siapa mereka itu al mustafa wal murtaba Wabna huma wal Fatima, Masya Allah. Al Mustafa yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Murtawa yaitu Ali bin Abi Wabna huma dan anaknya yaitu siapa? Al Hasan wal Husain wal Fatima dan Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi kalau Ali bin Abi Talib masih hidup, penulis bait ini disembelih oleh Ali bin Abi Talib sendiri. Kalau Al Hasan wal Husain masih hidup mendengar ini, digantung orang ini. Nah, digantung bukan dihukum seumur hidup, gantung langsung. Ya, nggak perlu pakai pengacara atau jaksa penuntut umum, langsung ah selesai. Nah, barakallahu fikum. Kesyirikan akbar ini, ini kekufuran luar biasa. Nah, Barakallahu fikum. Abu Jahal nggak berani mengucapkan dengan tegas seperti ini. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ini kalimat abduhu. Yang pertama bantahan terhadap kelompok sufia. Kemudian bait syair yang tadi yang diucapkan oleh Al-Busiri berlanjut. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Dan sesungguhnya di antara bentuk kedermawanan Rasul itu adanya dunia dan akhirat ini. Subhanallah. Dunia ini bumi, langit, matahari, bintang, bulan, hujan, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Ini bagian dari kedermawanan Rasul. Subhanallah. Jadi bukan dari rahmat Allah. Bukan ciptaan Allah tapi Rasul. Yang mengizinkan dan menciptakan hal. Nah, wa min ulumika ilmal la'fi wal qalami dan di antara ilmumu, di antara lo ya, bukan masih semuanya. Sebagian ilmumu wahai Rasul adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Dari takdir-takdir yang akan terjadi. Yang Jibril aja yang naik turun sampai ke langit yang ketujuh sana nggak mampu mengetahui apa yang ada di Lauhil Mahfuz, apalagi Rasul Shallallahu alaihi wasallam Subhanallah. Ini bait-bait syair yang diucapkan dalam beberapa acara maulid. Nah, sayangnya banyak orang tidak mengerti. Bagaimana mau mengerti? Lawang nggak diajarkan. Nah, bagaimana mau mengajarkan? Ya repot kalau ini diajarkan nanti hilang kedudukannya. Yang biasanya bisa menerima, biasanya kalau orang-orang kampung itu ada istilah nyabis. Tahu nyabis? Jadi kalau ada acara peringatan maulid atau haul dan yang semisalnya haul kematian itu orang-orang desa yang ini bawa seekor kambing, yang ini beras satu kintal, yang ini gula satu kintal, itu lima ekor kambing, itu satu ekor sapi, ini. Nah, walhasil kalau dikumpulkan bisa untuk makan tujuh turunan. Nah, bisa hilang ini kedudukan ini. Nah, yang tadinya tangannya dicium-cium, ah bisa hilang kedudukan yang setinggi ini. Nah, fa barakallahu fikum maka kalimat abduhu ini adalah bantahan terhadap mereka yang berlebihan di dalam atau ekstrim di dalam menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini di tengah-tengah umat banyak sekali. Nah, banyak sekali di tengah-tengah umat yang bersikap seperti ini. Naam, maka wajib kepada seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan wajib kepada seluruh kaum muslimin untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas kesyirikan seperti ini. Agar umat ini selamat, jaya, dan diberi kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalimat rasuluhu. Kalimat rasuluhu adalah bantahan terhadap lawan daripada kelompok tasawuf yaitu kelompok filsafat walaupun sekarang mau coba dipadukan dengan apa yang diistilahkan dengan tasawuf modern. Nah, ya. Ada istilah sekarang tasawuf apa? modern mau dipadukan antara dua kesesatan. Nah, barakallahu fikum lah kelompok filsafat ini masuk ke dalamnya al-aqlaniyah orang-orang yang menuhankan dan mendahulukan akal juga belum beriman kepada Rasul sebagaimana mestinya. Mereka cenderung meniru kaum Yahudi di dalam menyikapi Rasul-Rasul Allah. Sementara kelompok pertama tasawuf itu lebih cenderung menyerupai kaum Nasara di dalam menyikapi Nabi Allah yaitu Nabi Isa Kaum Nasara berlebihan di dalam mengagungkan Isa. Sampai mengangkat derajat Nabi Isa kepada tingkat derajat Tuhan. Maka sebagian umat ini telah mengikuti jejak Nasara. Mengangkat derajat Nabi Muhammad sampai derajat rububiyah, derajat Rabb, derajat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui yang gaib, bisa mencegah musibah, bisa mengampuni dosa, bisa barakallahu fikum uh, ikut andil di dalam pengaturan alam semesta ini. Nah, lebih parah lagi bukan hanya nabi yang diangkat. Apa yang dikenal dengan wali kutub, iya. Ada istilah wali kutub. Wali kutub ini adalah wali yang ikut punya andil mengatur alam semesta. Matahari terbit, matahari terbenam, bulan berkeliling dan seterusnya, hujan turun, tidak hujan dan seterusnya, penyakit dan tidak penyakit, sembuh dan seterusnya ikut punya andil di dalam pengaturan alam semesta. Nah, barakallahu fikum. Lah, kelompok tasawuf ini lebih cenderung mengikuti jejak kaum Nasoro di dalam sikap ekstrimnya, di dalam memuliakan dan mengagukan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaum filosof, kaum filsafat, kaum Eh, barakallahu fikum uh, yang menuhankan dan mengedepankan akal di dalam memahami agama ini lebih cenderung meniru cara-caranya Yahudi yakni mereka tidak menghormati Rasul tidak menghormati sunnahnya meremehkan bimbingan-bimbingan Rasul kemudian cenderung mendustakan berita-berita yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ditolak? Karena nggak e, eh, logis, nggak nggak nggak masuk di logika, nggak bisa diterima. Nah, barakallahu fiikum. Lalu gimana? Lowong ini hadisnya sah kok. Iya sah hadisnya, tapi hadisnya ini ahad enggak mutawatir. Nah, hadisnya ini ahad. Duh, enggak. Hadisnya ini mutawatir nih. Lihat baca tulisan ulama. Iya, mutawatir. Memang betul. Tetapi maknanya itu masih diragukan. Masya Allah. Di situ ada kitab studi kritis terhadap Sahih Bukhari. Masya Allah. Nah, seorang e, barakallahu fikum doktor atau MA dari IAIN sebuah universitas yang disebarkan di sana berbagai macam kesesatan dan usaha pemurtadan. Nah, barakallahu fikum uh, menyatakan maknanya sulit diterima ini. Nah, ini kaum filsafat yang sekarang terus disebarkan di tengah-tengah umat ini. Nah, di Indonesia misalkan dimotori oleh apa yang di, dikenal dengan jaringan Islam liberal. Nah, dan para pengagumnya. Nah, ini disebarkan di kampus-kampus dalam tulisan-tulisan. Nah, di internet itu rame sekali kesesatan ini disebarkan. Barakallahu fikum, maka mereka telah bertentangan dengan yang semestinya mereka lakukan kaitannya dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Nabi itu berkaitan di samping dengan meyakini bahwa beliau itu seorang hamba. Juga meyakini bahwa beliau seorang Rasul yang harus diikuti perintahnya. Ditinggalkan larangannya. Dibenarkan berita-beritanya. Rasulullah menyatakan idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum fala yanzi'u hatta yaghmisahu aw yang na'am barakallahu fikum hatta yudkhilahu fa inna fi ihda janahihi dan wa fil akhari shifa kalau ada seekor lalat yang masuk ke minuman salah satu di antara kalian, jangan kemudian langsung dicabut, celupkan dulu karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya mengandung penyakit. Dan yang lainnya mengandung penawarnya. Kata Hasan At-Turabi pimpinan kelompok Ikhwanul Muslimin di negeri Sudan yang menjadi salah satu pimpinan dalam majlis syura menyatakan saya tidak bisa menerima hadis ini kebenaran makna yang dikandungnya kecuali kalau para ilmuwan di Eropa membenarkannya. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Syafi'i, Imam Malik, Al-Hasan Al-Basri, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Bayhaqi, dan yang lainnya bisa menerima dari kalangan ulama Sementara Anda, wahai doktor Hasan At-Turabi, tidak bisa menerima dan merasa minder di hadapan ilmu pengetahuan orang-orang kafir. Sehingga menolak hadis Rasul walaupun sanatnya sah telah diterima oleh para ulama sejak dahulu. Ini kaum filsafat. Subhanallah atau yang lebih mengerikan lagi ini salah satu tokoh pimpinan kelompok sempalan al-ikhwanul muslimin Nah, luar biasa bisa menolak hadis ini. Ini contohnya banyak sekali. Di dalam perkara ini, Rasulullah memberitakan bahwa Nabi Allah Isa akan turun di akhir zaman. Di Al-Quran disebutkan dan di As-Sunnah disebutkan bahwa Nabi Allah Isa itu tidak meninggal dunia. Akan turun, diberitakan oleh Nabi. Tetapi kelompok Mu'tazilah dan Aqlaniyah ya tidak bisa menerima ini sulit untuk menerimanya Masya Allah berita dari Nabi sementara berita dari BBC Anda terima BBC IMBA dan yang lainnya menyatakan bahwa pesawat ulang alik Amerika telah memasuki uh, keluar dari atmosfer dan mendarat di bulan Anda percaya? Iya percaya dari mana dirinya dari BBC Masya Allah percaya percaya Enggak Anda pikir mungkin enggak masuk akal ini. Nah. Oh enggak masuk akal. Wah ini ilmuwan ini. Subhanallah berita dari Nabi enggak Anda terima. Nah. Ini musibah. Nabi Muhammad itu enggak Isra dan Mi'raj dengan badannya, dengan jasadnya. Kenapa? Masa dalam perjalanan semalam dari Makkah menuju Baitul Maqdis dan itu perjalanan yang jauh dari Jaziratul Arab menuju Syam. Kemudian naik ke langit yang ketujuh. Berapa kecepatannya ini melebihi sekian ribu kecepatan cahaya. Tubuh manusia nggak mampu karena cahaya, uh, tubuh manusia yang lemah ini. Jangankan tubuh manusia, besi sekuat-kuatnya. Jika digerakkan dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya dan bergesekan dengan atmosfer, dia akan meleleh. Nah, kemarin buktinya tahun 2003 pesawat ulang alik Amerika begitu kembali pulang ya masuk katanya ke atmosfer pecah. Nah, wah, nggak mungkin. Masa jasad manusia dicubit aja sakit? Nah, apalagi mau bergesekan dengan atmosfer dengan ribu-ribu mil dan seterusnya, berjuta-juta mil, nggak bisa diterima oleh akal, sulit. Lalu gimana hadisnya? Maksudnya, ya, ini pakai maksudnya terus. Nah, nah ini musibah ya, ikhwan. Makanya di antara kaitan atau rangkaian-rangkaian iman kepada Rasul SAW yang diwajibkan kepada hambanya adalah mentaati semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya, dan membenarkan semua berita yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan dia juga bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya sama. Harus beriman kepada Nabi Isa dari dua sisinya. Dia sebagai hamba, tidak sebagai Tuhan. Tidak naik pada derajat Tuhan. Kaum Nasoro ekstrim. Berbeda dengan kaum Yahudi Kaum Nasara menyatakan Isa anak Tuhan, Yahudi menyatakan itu anak zina. Nah, Maryam itu adalah Tuhan ibu. Sementara Yahudi menyatakan wanita penzina, pelacur. Ekstrim. Dua kutub ekstrim yang saling berlawanan. Yahudi dan Nasara. Dalam Islam ini dua kutub ekstrim yang berlawanan. Kaum Mu'tazila, filsafat dan Jahmiyah melawan kaum tasawuf. Nah, makanya kalimat abdu wa rasuluh ini sangat penting. Rasulullah sebutkan 14 abad yang lalu. Nah, Barakallahu fikum. Isa adalah manusia biasa. Dilahirkan. Dilahirkan sebagaimana lahirnya yang lainnya. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran. Inna matala Isa indallah Kamathali Adam khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa itu sama seperti permisalan Nabi Allah Adam. Sama. Ciptaan Allah bukan anaknya. Ciptaan. Sama dari sisi bahwa itu sebagai ciptaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun kaitannya bahwa dia itu adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah amma yasifun maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan Wanitidin azani Allah wa iyyakum. sikap ekstrim Nasara ini dilawan oleh sikap ekstrim Yahudi oleh karena itu Allah Rasulullah tegaskan wa anna Isa abduhu wa rasuluh tetapi dia adalah juga seorang rasul yang harus diterima beritanya orang Yahudi kalau datang seorang rasul dites ya dikasih pertanyaan-pertanyaan Bener nggak ini? Tes dulu, kasih tanyaan ini, pertanyaan ini. Nah, bisa jawab nggak? Nah, kalau nggak bisa berarti ais dusta, ilmunya dangkal. Sama sebagian umat ini ada yang mengikuti jejaknya Yahudi. Kalau datang seorang dai, seorang alim, dites dulu, kasih pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kasih pertanyaan ini, buka tentang kitab waris, tanya tentang hukum ini, tentang hukum ini. Dicari satu kesalahan tidak bisa menjawab, ilmunya dangkal. Nah, ada kan sebagian umat yang seperti ini? Kerjanya cuma ngetes ustadz. Bukannya yang eh, hak dia terima kemudian diamalkan, tidak. Tapi ngetes. Kalau sudah nggak bisa, ngetes ini dijawab, ini dijawab, ini dijawab, akhirnya bilang, ini memang pendusta ini. Nah, akhirnya dikejar-kejar untuk disakitin, untuk disiksa, untuk dibunuh. Nah, berapa banyak para nabi dari kalangan Bani Israel yang dibunuh oleh Yahudi. Yahudi pekerjaannya bukannya mengamalkan perintah Nabi yang dikirim kepada mereka, tapi mengakal-ngakali. Ya. Nah, di tengah-tengah umat ini ada yang suka mengakal-ngakali syariat Islam, suka mengakal-ngakali perintah Rasul. Yahudi dulu dilarang oleh Allah melalui lisan Rasulnya, ya, untuk mengkail ikan pada hari Sabtu. Nah, dasar Yahudi pinter. Nah, tidak mau hari Sabtu dia pergi ke pantai untuk mengkail ikan, enggak. Tapi ikan kailnya dipasang hari Jumat, malam Sabtu. Jumat pasang kail. Nah, nanti Sabtu libur, ya. Ahad diambil, nah, dapat ikan. Loh, ketika ditegur, kan kalian sudah dilarang oleh Allah untuk mengkail ikan pada hari Sabtu. Ini syariatnya Yahudi dahulu, syariat buat mereka. Loh, siapa yang bilang? Loh, ini kamu Memang ah, saya nggak mengkail hari Sabtu. Saya ini hari Jumat. Hari Ahad saya ambil. Nah. Ya, pinter. Memang Yahudi. Ini pinter. Lah di zaman ini sama sebagian umat ini yang uh, yang apa namanya memperlakukan syariat Rasulullah dengan cara memperlakukannya Yahudi. Sudah jelas riba itu haram. Ya. Kasih label bukannya bank sentral Asia tapi bank muamalah. Bank syariah. Lu ini riba? Enggak, gini caranya, Mas. Uh, mas pingin mobil, iya. Gak punya uang, iya gak punya. Sudah gini, mana mobilnya? Apa mereknya? Toyota. Tahun berapa? Tahun 2000. Iya, iya. Di, ada di mana? Di dealer ini. Sudah gini aja, nanti gampang. Dihubungin dealernya. Ring, Assalamualaikum. Uh, ini yang baik, karena Bank Muamalah gak boleh selamat pagi dong. Nah, baru Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, terus ada mobil tahun sekian, iya ada Berapa harganya? 100 juta. Ya sudah saya beli ya. Ya nanti akan datang orang namanya ini ini nomor KTP-nya ini untuk ambil. Oh, ya boleh. Sudah kamu sekarang berangkat ke dealer itu ambil. Nanti uh, kamu bayar cicil selama 3 tahun ke kami. Berapa? Ya total eh, uh, 120 juta dicicil segini. Nah, sudah ambil. Nah. Antum nah, ya ikhwan? Nampaknya ini jual beli ya nampaknya jual beli ternyata ini transaksi pinjam meminjam kalau transaksi, transaksi pinjam meminjam berbeda hukumnya dengan transaksi jual beli bagaimana aturannya ayo insya Allah kita belajar kitabul buyu nah kita belajar insya Allah kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum transaksi nah diakal-akali oleh umat ini nah apa betul Ustaz? seluruh yang ada di bank syariah dan bank muamalah pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di bank-bank secara umumnya. Kita buktikan insya Allah. Nah, dan para ulama sudah menjelaskan dan berfatwa tentang masalah ini. Yang ada hanyalah pemutarbalikan gambaran, kemudian dikesankan begini. Sebenarnya transaksi pinjam meminjam, tetapi dikesankan jual beli. Nah, jual beli pun ada syaratnya ternyata sekian syarat itu tidak dilakukan maka dari itu eh, ikhwani fiddin umat ini pun ternyata mengikuti jejak Yahudi di dalam di dalam mengakal-ngakali syariat Betul ternyata apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira' hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh." Pasti, pasti kata Rasulullah. Subhanallah. Dimulai dengan latattabi'unna. Dengan adanya lam yang menunjukkan makna ta'kid, penegasan. Latattabi'unna. Diakhiri dengan nun ta'kid. Pasti, pasti kalian kata Rasulullah akan mengikuti jejak umat-umat yang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kami bertanya, ya Rasulullah apakah yang kau maksud umat sebelum kami itu Yahudi dan Nasara ya Rasulullah. Qala faman? Lalu siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara? Kita melihat sekarang. Di tengah-tengah umat ini ada yang mengikuti kaum Nasara di dalam berlebihan dalam sikap ekstrim dan berlebihan di dalam menyikapi Nabi Allah. Ternyata ada. Sebagaimana tadi kita dengarkan bersama. Di tengah-tengah umat ini ada yang bersikap ekstrim di dalam menyikapi para rasul seperti ekstrimnya kaum Yahudi mendustakan berita-beritanya, mengakal-ngakali syariatnya, mengetes para nabinya sampai rasul dites oleh Yahudi. Nabi Muhammad itu dites. Yahudi memang tukang ngetes. Nah, ya. Rasulullah ketika datang ditanya oleh Yahudi tentang apa itu ruh. Apa itu ruh ya Muhammad? Nah, Nabi Muhammad ditanya tentang apa itu ruh. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka anir ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Mereka itu akan bertanya kepadamu apa itu ruh wahai Muhammad. Katakan, sampaikan, jawab kepada mereka bahwa ruh itu urusan Rabbku. Nah, mau ditanya Nabi Muhammad. Subhanallah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa Maka dua kalimat ini sangat penting kalimat abduhu wa rasuluh dan kali, pada kalimat uh, syahad Muhammad Rasulullah dan kalimat Abdullah wa Rasulullah pada Isa ibnu Maryam. Nah, sangat penting. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menegaskan dengan tegas dan melarang umat ini dengan keras dalam pernyataannya la putruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh Jangan kalian ekstrim di dalam memujiku, kata Rasulullah. Sebagaimana telah bersikap ekstrim kaum Nasoro di dalam memuji Nabi Allah Isa. Sesungguhnya saya ini seorang hamba biasa. Katakanlah kalau kalian ingin memujiku, mengangkat derajatku sebatas Abdullah wa Rasulullah. Bahwa aku ini hamba Allah. Dan di waktu yang sama, aku adalah seorang Rasulnya. Fahim tuh, ikhwan? Ini uh, pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biiznillah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.